tanah leluhur, babat tanah leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode ke-33 dengan judul Gemelut Desa Tamyang. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. pada seri yang ke-22 ini menampilkan Ashari sebagai Ki Gempang, Edi Junis sebagai Diptanala, M. Abud sebagai Prabu Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Suryadin Tanjung sebagai Jana Dusta, dan pembawa cerita Neni Sumardi selamat menikmati. Ada kisah yang lalu diceritakan tentang Candalagati dan Katini yang berhasil mengorek keterangan tentang Laksmi pada salah satu anak buah Ki Gempang. Keduanya kemudian segera meninggalkan tempat itu setelah membunuh Kidaksa. Sementara itu, Tipta Nala yang diam-diam berhasil melarikan diri. Sekarang ia nampak tengah berlari menuju tempat Ki Gempang. Mudah-mudahan saja kedua wanita itu tidak mengejarku. Ah, untung saja aku berhasil melarikan diri. kalau tidak, mungkin nasibku seperti Kakang Daksa. Ah, ya, aku harus cepat-cepat sampai ke rumah Ki Kembang untuk melaporkan tentang dua orang wanita itu. Ampun, Ki. Maafkan saya. Saya tidak berhasil menjalankan tugas saya. Ah, kenapa? Uh, anu, Ki. Kami berdua dicegat oleh seorang wanita. kedua wanita itu memaksa kami untuk memberitahukan tentang Laksmi. Dan kini Kidaksa pun berhasil dibunuh mereka. Bangsat! Bodoh sekali kau Diptanala. Hanya menghadapi dua orang wanita saja, kau sampai tunggang langgang begini. Katakan, siapa kedua wanita itu? Ayo. Ah, ah, iya ya. Kalau tidak salah mereka bernama Candalagati dan Kantiniki. Apa? Candalagati dan Katini? Iya. Ki Gempang diam sesaat setelah mendengar nama Candala Gati dan Katini, kembali ia tatap wajah Diptanala dengan hati yang geram. Dan setelah itu... Orang ajar! Jadi kedua wanita itu muncul lagi. Huh, apalagi yang mereka inginkan? Apakah mereka belum kapok setelah dihajar beberapa tahun yang lalu? Puh, setan malas. Diptanala, Ya, kau iya. telah gagal menjalankan tugasmu. Berarti kau harus menerima hukumanku. Nah, katakan apa hukuman bagi anak-anak buahku yang gagal menjalankan tugasnya? Bicara di petanalah. Eh, eh, tapi tapi saya gagal menjalankan tugas kan karena saya menghadapi orang yang berilmu tinggi, Ki. Eh, kenapa? Kenapa saya harus dihukum? Oh, Tolonglah saya, Ki. Beri kesempatan lagi agar saya bisa memperbaiki kesalahan saya. Aku tidak butuh kata-katamu lagi di tanah lah. Ayo, cepat katakan apa hukumannya. Oh, oh, oh, Ki, berilah saya kesempatan lagi, Ki. Tolonglah saya. Saya tidak ingin dihukum. Kalau Ki Gempang masih memberikan kesempatan itu, saya pasti dapat minta itu. Ki. Aku bilang jawab apa hukumannya di tanah lah. Eh, Ayo. Uh, uh, uh, Ki. Sekalipun sekalipun saya tahu apa hukumannya, uh, tapi uh, saya tidak bisa menjawabnya, Ki. Uh, karena karena saya tidak mau mendapat hukuman itu. uh. <laughs> Bagus, bagus. <laughs> Jadi kau sudah tahu apa hukumannya? Nah, kalau begitu, bersiap-siaplah untuk menerima hukuman uh, itu. Uh, jangan, jangan, Ki. Uh, tidak. Jangan, uh, uh, saya saya tidak mau Ki. dip tanala kelihatan sangat ketakutan sekali. Perlahan ia beringsut mundur. Sementara Ki Gempang telah berdiri sambil mencabut sebuah pisau kecil. Ah, apakah kau yakin seandainya ku beri kesempatan sekali lagi, kau dapat melaksanakan tugas itu dengan baik? akan akan akan saya usahakan Ki dengan baik menjalankan tugas itu. Oh, jadi kau baru hanya akan berusaha uh, saja, begitu? Iya Ki. Uh, hmm. Tapi tapi saya yakin pasti akan dapat membunuh dua orang wanita itu Ki. Oh, baik. Aku akan memberikan kesempatan padamu. Tapi kau pun harus membuktikan kesetiaanmu padaku. Ah, I iya, Ki. Nah, ini. Pegang pisau ini. Ah. Ayo. Dipta Nala belum berani menyentuh pisau itu. Perlahan ditatapnya pisau kecil yang tergeletak di hadapannya. Dadanya nampak bergemuruh. Dan setelah itu ia segera menoleh ke arah Ki Gempang yang berdiri tak jauh darinya. Ambil pisau itu. Tidak perlu takut. Aku tidak akan menyuruhmu untuk membunuh diri. Ayo, cepat ambillah. Dengan hati yang berdebar-debar, Dipta Nala pun segera meraih pisau itu ditatapnya dalam-dalam pisau itu. Dan setelah itu, ia pun segera menarik nafas. Bagus. Aku senang melihat anak buah yang setia terhadap majikannya. Nah, sekarang buktikanlah bahwa kau setia terhadapku dan juga siap menjalankan tugasmu dengan baik. Ah, ah, ah. bagaimana saya harus membuktikannya, Ki? Potong kedua jari kelingkingmu itu. Diptanala tersentak kaget mendengar perintah majikannya itu. Wajahnya jadi semakin pucat dan tubuhnya pun gemetar ketakutan. Namun begitu, ia masih tetap memegang pisau itu. Apakah tidak ada cara lain, Ki? Aku bilang potong kedua jari kelingkingmu itu. Ah. Aku tidak butuh ah. pembuktian lain. Ah. Selain itu yang kuinginkan. Ayo, lakukan perintahku itu. Aduh, Ki. Ki, terus terang saya tidak bisa melakukannya, Ki. Terus terang. Ah, lebih baik saya keluar jadi anak buahmu uh, daripada harus mengorbankan kedua jari tanganku ini. Jari-jari uh, ini segala-galanya bagiku, Ki. Tak ada satu saja. Uh, aku merasa kehilangan sekali dan dan aku tak akan dapat memegang senjata yang kumiliki. Beh, kepahat. Uh, uh, ya. Manusia dungu diberi keringanan ya. hukuman, bukannya melakukan dengan baik, malah kau mencoba untuk menentang perintahku. Dia pikir aku mau menjalankan perintahnya, sekalipun aku anak buahnya. Nanti dulu kalau aku harus membuat cacat diriku sendiri. Mumpung pisau ini masih berada di tanganku. Iya, lebih baik kubunuh saja si keparat ini. Iya, akan aku lempar dia dengan pisau ini. Perlahan Diptanala membalikan gagang pisau itu. Diliriknya Ki Gempang dengan tatapan penuh dendam dan pada saat berikutnya. hidup, hidup. Pisau belati kecil itu berkelebat dengan cepatnya ke arah leher Ki Gempang. Tapi Ki Gempang yang mempunyai kepandaian tinggi segera melompat ke udara sambil mengeluarkan pisau-pisau lain dan melemparkannya ke arah Diptanala. Pisau-pisau Ki Gempang bersarang dengan telak di dada dan leher Diptanala. Sebentar ia bergerak. Tapi setelah itu, tubuhnya pun diam tak berkutik lagi. Beh! Kau pikir aku tidak tahu dengan tindakan bodohmu itu, huh? <laughs> Ki Gempang sekarang bukan lagi Gempang yang dulu yang mudah ditipu begitu saja. Anak-anak, singkirkan mayat busuk itu dan bersihkan lantai itu. Ayo. <laughs> kata Nala tadi bahwa candala gati dan Katini muncul lagi. Huh, aku jadi penasaran. Kalau memang dia benar muncul lagi, artinya dia akan kembali menuntut balas padaku. Huh, aku tidak boleh tinggal diam atas munculnya kembali dua cecunguk betina ini. Lebih baik aku yang lebih dulu bertindak sebelum mereka bertindak. Iya, akan kusuruh orang-orangku untuk mencarinya. Sambil meninggalkan tempat pribadinya, Ki Gempang melangkah keluar untuk memanggil orang-orang kepercayaannya. Sementara itu, Purbaya dan Cempaka telah memasuki desa Tamyang. Keduanya terus berkuda menelusuri jalan desa itu. akan langsung mendatangi rumah Ki Gempang? Jangan dulu, Dinda Cempaka. Sebaiknya kita selidiki dulu tempat itu. Lagi pula kita belum tahu di mana letak rumah Ki Gempang itu. Kita harus segera menolong suami Laksmi, Kanda Prabu. Kalau terlambat, maka keselamatan kuarta akan terancam. Apalagi seperti yang kita dengar tentang sepak terjang Ki Gempang. Dia orang yang kejam dan tidak mempunyai peri kemanusiaan. Kita memang akan segera menolong Kuarta. Uh, ah, sebaiknya kita tanyakan saja pada warga desa di mana letak rumah Ki Gempang itu. Hea, Kanda, berhenti dulu. Ada apa Dinda Cempaka? Lihat itu. Ada empat orang peronda mendekati kita. Kulihat, sepertinya mereka bukan para peronda. Bagaimana mungkin para peronda desa harus menunggang kuda? Jangan-jangan mereka adalah anak-anak buahnya Ki Gempang, Kanda. Iya, bisa jadi begitu. Sebaiknya berhati-hati saja. Iya, Kanda. Memang benar, tak jauh dari tempat berhentinya kuda Purbaya dan Cempaka, nampak empat orang penunggang kuda mendekati dan mereka memang anak-anak buahnya Ki Gempang. Mereka tak lain adalah Ki Paksapati, Jana Dusta, dan dua orang anak buah bawahan. Hei, siapa kalian? Kenapa malam-malam masih berjalan seperti ini? Apakah kalian tidak tahu dengan peraturan di sini? Maaf, kami memang tidak tahu, karena kami berdua memang bukan orang asli warga desa ini. Oh, jadi kalian orang asing. Hmm. Mau apa kalian datang ke desa Tamyang ini? Kami tidak mempunyai tujuan apa-apa, selain hanya melintas desa ini saja. Uh, tapi saya sekarang kemalaman. Kalau boleh kami tahu, di mana tempat penginapan di desa ini, ke sana? Desa ini tidak menyediakan tempat penginapan bagi orang-orang asing seperti kalian. Sebaiknya kalian pergi saja dan cari penginapan di desa lain. Hei, eh, kenapa Tuhan jadi berbicara sekasar itu? Kedatangan kami kemari tidak bermaksud apa-apa. Seharusnya kalian bersikap baik terhadap kami. Ah, banyak bicara kau orang asing. Cepat tinggalkan desa ini, kataku. Kanda Prabu, lebih baik kita menyingkir dulu. Jangan kita layani tingkah-tingkah tidak sopan mereka. Kita cari cara lain untuk menyelidikinya. Uh, baiklah, Dinda. Ayo. Hei, tunggu dulu. Kalian tidak bisa pergi begitu saja. Itu artinya kalian tidak menghargaiku. Apa urusanmu, Kisanak? Bukankah tadi kau menyuruh kami untuk pergi dari desa ini? Aku mengerti. Tapi caramu, kau pergi begitu saja seolah-olah tidak peduli pada kami penguasa desa ini. Aku mempunyai hak untuk berbuat apapun terhadap diriku sendiri ke sana. Kalau aku pergi tanpa permisi pada kalian, itu hakku. Bukankah sikap kalian pun demikian? Ih, jangan coba-coba menyinggung perasaanku, kau orang asing. Aku boleh berbuat apa saja terhadap orang yang berada di desa Tamyang ini. Tapi orang lain tidak boleh bertingkah kurang ajar terhadapku. Itu tidak adil. Kalau kau mengaku sebagai penguasa desa ini, seharusnya kau mempunyai sikap sebagai seorang pemimpin, bukan mempunyai sikap seperti seorang perampok. Kurang ajar. Berani benar kau membalik-balikkan kata-katamu. Huh? Apakah kau mau mencari gara-gara di desa ini? Kami tidak ingin berbuat macam-macam di desa ini. Sekali lagi kami hanya ingin melintas saja. Aku rasa kita tidak perlu bersitegang di sana. Permisi. Ayo Dinda Cepaka. Hei! Tunggu kataku! Kurang ajar! Hei kawan-kawan! Kejar orang itu! Ayo! Jana Dusta dan tiga orang temannya pun segera mengejar Purbaya dan Cempaka. Setelah itu mereka pun kemudian mengepungnya. Prabu Purbaya dan Cempaka nampak tenang-tenang saja mendapat perlakuan seperti itu. Kenapa kalian mengepung kami? Menyingkirlah. Biarkan kami pergi meninggalkan desa ini. Tidak bisa. Kau telah menyinggung perasaanku di sana. Kalian boleh pergi, tetapi dengan satu syarat. Kalian harus meminta maaf atas kesalahan kalian tadi. kata orang yang di hadapannya, Cempaka segera menoleh ke arah Purbaya. Sementara Purbaya hanya tersenyum. Melihat hal itu, Jana Dusta jadi semakin geram. Perlahan, ia pun segera menghentakkan kudanya mendekati Prabu Purbaya. Nah, saudara pendengar, apakah yang akan dilakukan oleh Jana Dusta untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-33 dengan judul Kemelut Desa Tamyang. Sampai jumpa.